Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. yang begini bagus. Rendang lila. Sudah puluhan tahun ia kusimpan untuk kuberikan pada seseorang. Dan hari ini, kaulah yang beruntung Intan. Terima kasih, Paduka. Ah, bangunlah kau Intan. Tidak perlu kau berlutut di hadapanku. Ayo! Apa yang terjadi? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Praktivi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Avey. Pada seri yang ke-12 ini menampilkan M. Abud sebagai jerangkong hidup, Margaret sebagai Intan Pandini, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah kita ikuti bagaimana Intan Pandini telah berada di Bukit Tengkorak dan di bawah pengaruh jerangkong hidup yang sakti setelah minum ramuan pelolos sukma. Dan saya rela mati. Dan saya rela mati. Demi yang mulia cerangkong hidup. Demi yang mulia cerangkong hidup. Sekarang kau boleh mengundurkan diri ke ruanganmu Intan Pandini. Baik, yang mulia. Intan. Saya yang mulia. Sudah berapa saat lamanya kau tinggal di sini? Bagaimana perasaanmu? Saya merasa sangat beruntung boleh tinggal di sini, yang mulia. Bagus. Kau tidak ingin meninggalkan tempat ini? Tidak. Selamanya kau ingin tetap di sini? Selamanya Intan ingin tetap di sini. Ikut yang mulia. Ah, uh, kecuali kalau Intan harus keluar mengemban tugas dari yang mulia. Hmm. Bagus, bagus. Kau ikut berlatih dengan sungguh-sungguh. Setiap perintah yang mulia selalu Intan jalankan dengan sungguh-sungguh. Hmm. Hmm. Coba lakukan gerak dasar persilatan bukit tengkorak. Ah, baik yang mulia. Hop!

Terima kasih, Yang Mulia. Seraplah seluruh ilmu Bukit dan korek sebanyak mungkin. Baik, Yang Mulia. Dan sebagai tanda rasa sukaku, aku akan memberimu sebuah hadiah khusus. Yang Mulia. Intan, terimalah ini. Oh, sebuah selendang yang begini bagus. Selendang lila sudah puluhan tahun ia kusimpan untuk kuberikan pada seseorang. Dan hari ini, kaulah yang beruntung Intan. Terima kasih, Paduka. Ah, bangunlah kau, Intan. Tidak perlu kau berlutut di hadapanku. Apa yang terjadi? Pengawal! Lempar mayat perempuan itu ke jurang! di bukit tenggorak sana biar menjadi rebutan segala-segala hutan. Manusia rendah rani mengintip junjungannya. Bintang, kau tidak perlu begitu takut. Lemparan geledekku tadi hanya untuk durjana-durjana seperti dia. Nah, ayo, bergembiralah. Bukankah kau baru saja mendapatkan hadiah yang akan diidamkan oleh siapapun juga? Tentu, tentu yang mulia. Intan sangat bersyukur. hari di Bukit Tengkorak, wilayah Jerangkong hidup, suasana sepi mencekam bagi siapapun selain penghuni di situ. Intan Pandini hampir memejamkan matanya ketika tiba-tiba ia lihat sebuah bayangan mendekat. Siapa? diam. Oh, kakak Sari. jangan keras-keras. Ah, ada apa, Kak Sari? Hmm, kepala kau, Intan. kakak bilang begitu? Bocah sombong. Mentang-mentang disayang yang mulia. Kakak Sari juga disayang yang mulia. Tidak seperti dulu lagi. Kini kaulah yang menjadi pusat perhatiannya. Coba, kalau dulu kau tidak kubawa, kakak Sari, jangan punya pikiran yang bukan-bukan. Dan kau pula yang mendapatkan selendang lila. Selendang itu memang sangat indah. Dan gara-gara selendang itu pula lah jerang tiwi kena pukulan geledek yang mulia. Hingga tubuhnya hangus terbakar. Kenapa dia mengintip-intip segala? karena dia begitu menambahkan selendang lila itu. Dan dia lihat ketika yang mulia membawa-bawa selendang lila itu. Tapi bukan aku yang meminta. Aku tahu perempuan tidak tahu malu. Oh, kok marah-marah padaku? Dengar, jagalah sikapmu. Janganlah terlalu menjilat. Uh, tapi sudahlah. Awas pula kalau kau sampai mengadu pada yang mulia. Kau mau mengadu? Tidak. Bocah sombong. Kalau saja kau bukan kesayangan yang mulia. Hmm. Intan. Iya, ya, Yang Mulia. Ayo ikuti aku. Baik, Yang Mulia. Kau akan melihat hal-hal yang belum pernah kau saksikan sebelumnya. Apa itu, Yang Mulia? Ikuti saja kita akan kebatian lain dari istana Bukit Tengkorak ini. lihat Intan. Begitu banyak bayi di sini yang mulia. Aku mempunyai rencana istimewa dengan bayi-bayi ini sesuatu yang belum pernah dicoba oleh perguruan manapun kecuali di Bukit Tengkorak ini. Suatu ilmu Bukit Tengkorak yang dipersiapkan sejak bayi secara sangat teliti dan sungguh-sungguh. Mereka kelihatannya sehat-sehat dan kuat-kuat yang mulia. Tentu saja, karena bayi yang kuat akan menjadi manusia yang kuat pula. Ibarat bayi harimau, pasti akan menjadi harimau. Kenapa Intan? Bayi dilempar-lempar begitu saja, seperti orang main lempar bola. Oh. Yang satu di bawah melempar bayi ke atas. Dan di atas pohon sana, seorang lain menerimanya. Bagaimana kalau salah satu salah lempar atau salah tangkap? Hmm, kalau sampai terjadi, maka yang melakukan kesalahan akan dihukum berat. Sama beratnya dengan bayi yang dicelakakannya. dapat ditolong lagi. Kalau begitu nasib kedua pengasuh itu pun juga tidak akan dapat ditolong lagi. Ya. Kau pun harus bagus juga menyusul temanmu itu. Ya.

korak penuh dengan keanehan-keanehan dan kekejaman yang berawal dari jerangkong hidup sang penguasa. Nah, kini marilah kita tinggalkan sejenak bukit tengkorak ini untuk melihat apa yang dialami oleh tokoh-tokoh kita yang lain. kembali pada kejadian ketika Intan Pandini dilarikan oleh Dewi Jambi. Ketika Sariti memberitahukan lenyapnya Intan, Saka Palwaguna segera kabur ke tempat di mana terakhir Intan Pandini berada. Ah, Kakang Saka! mana Kakang Saka berada? Aku khawatir dia sangat menderita. Huh, aku memang bersalah karena tidak bisa menjaga Intan Pandini, kekasihnya yang telah menjadi mayat itu. Huh, aku harus mencarinya sampai ketemu. Akan kusebar para anggota pengemis tongkat merah untuk menemukannya. Sementara itu, Saka Palwaguna telah mencari ke seluruh wilayah di mana tadinya Intan Pandini berada. Namun hasilnya sia-sia. Dalam keadaan hati yang kacau seperti ini, Saka Palwaguna singgah ke sebuah rumah minum untuk sekedar melepaskan dahaganya. Ya, saya minta secangkir minuman apa saja yang kalian punya. Asalkan yang tidak memabukkan uh, uh, juragan minta sedekah juragan juragan minta sedekah juragan maaf paman uh, kasihani saya juragan pengemis melarat lapar juragan maaf paman mintalah pada yang lain saja oh juragan kalau semua orang menyuruh saya minta pada yang lain saja lalu apa jadinya saya ini maaf tapi itu bukan urusan saya Maaf, maaf. Oh, alangkah indahnya kata-kata itu. Tapi tongkat pengemis bututku ini dengan setia menemaniku untuk mengemis pada juragan demi juragan. Minum juragan masih panas. Terima kasih Pak. Ah, memohon-mohon belas kasihan. Sedikit sedekah, mengharapkan sedikit rejeki, dan bukannya sekedar ucapan maaf, maaf. Paman menyindir-nyindir aku. <laughs> Rupanya juragan merasa tersindir. Maaf kalau begitu juragan. Maafkan pengemis yang hina dan tidak berdaya ini juragan yang mulia. Paman seharusnya tidak menjadi pengemis. Oh, mengapa juragan? Mengapa saya tidak seharusnya menjadi pengemis? Karena saya lihat paman cukup sehat, cukup kuat untuk bekerja tanpa harus membungkuk-bungkuk mohon belas kasihan orang. Anak muda, kata-katamu memerahkan telingaku. Ah, tidak menyebutku juragan lagi sekarang. Kau tidak layak disebut juragan. <laughs> Keluar aslinya sekarang. Kau orang asing di sini. Kau belum tahu siapa aku. Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya, Paman. <laughs> kau sudah tahu siapa aku? Paman seorang pengemis bertongkat merah. Lalu? Paman barangkali seorang anggota perkumpulan pengemis bertongkat merah di sini. Oh, rupanya ada juga sedikit pengetahuanmu anak muda. Iya, sedikit paman. <laughs> Apakah kau tahu juga bahwa pengemis bertongkat merah itu enggan dibuat main-main? Tidak ada seorang pun di sini yang mempermainkan perkumpulan paman. Kau telah menyinggung rasa kehormatan kami anak muda. Apakah itu tidak berarti menganggap rendah kami? Paman yang mulai. Paman yang bahkan menyindir-nyindir saya terlebih dulu. Karena kau tidak tahu dihormat. Kami sudah merendah-rendah dan memohon-mohon. Tapi kau yang sombong dan pelit. Sudahlah, Paman. Saya tak mau urusan berlarut-larut. Kalau Paman anggap saya bersalah, saya minta maaf. Dan kalau Paman masih mengharapkan sedekah, ini Paman, sedikit uang. Ambillah. Lalu biarkan aku menikmati minumanku yang sudah menjadi dingin ini. Bule! Anak muda, kau benar-benar kelewat batas sekarang. Kau serba salah begini. Anak muda, jangan banyak cakap lagi. Cukup sudah kau menghina aku. Salah seorang andalan perkumpulan pengemis bertongkat merah. Kalau kau ada ilmu, ayo kita bermain-main di halaman bersama aku. Surengkala. Dan kalau aku tidak ada kepandaian paman. Mustahil kau tidak ada ilmu sama sekali. Atau mungkin kau pengecut. Kalau begitu berlututlah minta ampun. Dan keluar dari kedai ini sambil merangkak. Hmm. Paman sudah keterlaluan. Pantang bagi saya dibilang pengecut. Kalau begitu, saya tunggu kau di luar. Dengan senang hati, Paman. Bersiaplah anak muda. Sejak tadi saya sudah siap, Paman. Mulailah! Saya menghormati yang lebih tua. Silahkan mulai. Hmm. Kau kelewat memandang enteng aku rupanya. Baiklah. Awas. Meleset, Paman. Rupanya kau hanya menghindar-menghindar saja anak muda. Bukankah kata paman tadi kita hanya main-main saja? Antara kita tak ada permusuhan apapun. Jadi, sebaiknya kita sudahi saja permainan kita di sini, Paman. Maaf, saya minum belum selesai. Belum saya bayar pula. Pak, ini uangnya di meja. Uh, permisi, Pak. Sebaiknya saya cepat melanjutkan perjalanan. Anak muda, mau kemana kau? Hmm. Paman menghadangku. Dan kini, dengan beberapa anak buah paman. Urusan kita belum selesai. Mengapa kau buru-buru? Ah, Paman mau main keroyokan? Bocah, apa kau merasa sudah begitu lihai? Hingga aku, Surengkala perlu mengeroyokmu? Sudahlah, Paman. Jangan kita berpanjang lagi. Kecuali kau berlutut minta ampun kepadaku, maka kau perlu mencicipi senjata sarungku ini. Iya. Para pengemis tongkat merah ini, mereka hanya sekedar setia pada perkumpulan dan untuk meyakinkan bahwa kau tidak akan lari ngacir begitu saja. Kenapa diam saja anak muda? Takut sama senjata andalanku ini? <laughs> Kalau begitu, cepat minta ampun kepadaku anak muda. Loh, Ceng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu Anda. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol hanya Brokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Brokol sirup produksi Kalbi Farma. Mengapa Saka Palwaguna diam saja? Apakah ia ngeri akan senjata aneh si Sureng Kala ini? Bagaimana kisah lanjutan dari Anting Bulan, Setakling, Dampu Awuk, dan lain-lainnya? Bagaimana kisah cinta maupun petualangan-petualangan mereka? Nah, pendengar sekalian, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode 3 Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Propol obat flu andalan, dan Panak, pembasmi panu, kadas, kurap, dan jamu kulit. Bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.